وأوجب على الآباء والأمهات حسن تربية البنين والبنات وجعل الأولاد والأحفاد والزوجات والإخوة الصور أخوات أمانة في يد القائمين عليهم من جملة الأمانة وإذا مات ابن آدم إن قتم إلا بسلاسل صدقة جارية أو علم يدفع به أو ولد صالح يدعو له بعد الممات والله تعالى يقول المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقية الصالحات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرضين والسماوات وأشهد أن سيدنا محمدا عبد رسوله سيد السادات وصاحب الآيات البينات Allahumma salli wa sallim barik tarham ala sayyidina Muhammad sahibul mu'ajizat al-munqidh min ad-dalalat wa ala ashabihi alil fadli wal karamat wa ala tabi'in santul abad wal ibadat amma abad wa wal muslimun usikum wa nafsi bi ittaqullah hatta tukatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله من رزق الولد والمال فقد رزق خيرا كثيرا ومن شكر الله على نعمه زاده منها وكان الله شاكرا عليما ومن صرف نعمة الله في معصيته سلبها أن وعذبه عذابا أليما وما كان الله yughayyiru nikmatan an amala qaumin hatta yughayyiru ma bi'anfusihim wa kana Allahu azizan hakima wa man adzaba aw labah wa asana tarbiyatahum kana syakiran amillah mustawjiban lil mazidinha was'alullah min fadlih innallaha bikulli innallaha kana bikulli syai'in alima Ma'asyiral muslimin rahimakumullah Marilah kita sama-sama mengaturkan puja dan bersyukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada sekalian, karunia iman dan Islam yang merupakan penikmatan yang paling agung dari Allah. Karena dengan iman dan Islam itu, insya Allah kita akan dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat serta dengan rahmat dan juga Allah tentunya. Maka dari itu, marilah kita pelihara iman yang ada dalam baba ini dengan meningkatkan takwa kita kepada Allah Rabbul Alamin baik pada waktu hidup kita senang maupun kondisi hidup kita sedang sulit dan susah dan marilah kita pelihara norma-norma kesabaran kesusilaan Kesabaran beragama kita junjung tinggi, termasuk mendidik putra-putra kita. Jangan sampai perbuatan kita, tanggung jawab kita sebagai orang tua menyimpang dari tuntunan agama kita yang suci, yaitu agama Islam. Itulah arti dari takwa Allah. Takwa yang dapat menyelamatkan kita dari api neraka. Sebaliknya dapat menuntun kita menuju jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga jalan menuju surga yang penuh dengan kenikmatan abadi. Lebih dari itu, dengan takwa lain pula, insya Allah kita akan dijauhkan dari segala bencana dan malapetaka, terutama bencana fitnah akibat dan keyakinan, terutama akibat yang sesat dan menyesatkan seperti akidah Ahmadiyah dan Syiah Rafidhah naudzubillah min dzalik. Sekarang ada lagi akidah yang jahulah atau itu Allah saya nggak tahu, tapi ada. Sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala berfirman-Nya, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim." Wa innallaha Walladzina taqaw fazatihim lamassu wa lahum yazamun sadaqallahul azim. Az-Zumar ayat 61 yang artinya dan Allah menyelamatkan orang-orang yang takwa karena kemenangan mereka dalam berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat kebajikan mereka tidak disentuh oleh azab neraka dan tidak pula mereka berduka cita maha benar Allah dengan segala firman-Nya Masyarul muslimin rahmatullah ketahuilah bahwa barang siapa orang yang telah diberi rezeki oleh Allah berupa harta kekayaan dan anak-anak turun dalam keluarga maka itu merupakan kebahagiaan dan anugerah yang paling berharga bagi Allah apabila harta kala itu dipergunakan dalam jalan kebaikan dan anak-anak dididik, dididik dengan baik maka orang itu berarti telah syukurin nikmat-nikmat Allah Demikian juga kita. Apabila kita menstasaruf rezeki yang kita peroleh dari di jalan yang di Allah dan anak-anak kita, apabila kita pelihara, kita awasi dan kita bebek melalui sekolah-sekolahan yang sesuai dengan syariat Islam, maka itu merupakan pernyataan syukur kita terhadap semua nikmat-nikmat Allah. Dan apabila kita syukur nikmat Allah, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan menambah nikmat tersebut baik di dunia ini maupun kelak alam akhirat. Wa man attaba awladah وحسن التربية وكان lima لأمر الله minha لمزيد in syakartum la azidannakum. maka atas kesimpulan dari keterangan terlebih atas menjadi jelaslah bagi kita sekalian bahwa anugerah Allah SWT yang paling besar dan agung para manusia serta iman Islam dan takwa adalah Allah memberi barokah dalam umur kita rezeki kita, keluarga kita dan anak-anak kita anak yang barokah adalah anak-anak yang berbakti pada orang tua yang dapat beri manfaat pada kedua orang tuanya baik di dunia ini maupun kelak di alam akhirat dan anak-anak soleh dapat mengangkat derajat orang tuanya kelak di surga Itulah maksud dari firman Allah dalam Al-Qur'an A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aba'ukum wa abna'ukum la tabruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a fariidatan minallah. Innallaha kana 'aliman hakima. Shadaqallahu azim An-Nisa ayat 11. Yang artinya orang tuamu dan anak-anakmu kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat Tentu banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Beliau juga serta beliau Rasulullah SAW dengan tegas dan jelas menerangkan al-walad samratul qalbi wa innahu min rawhamul jannah al kama rawatul rawat turmudi anak yang soleh adalah buah hati orang tua menghias rumah tangga membuat indah kehidupan keluarga. Lebih dari itu, kalau kita punya anak yang soleh sebelum kita memasuki surga yang sebenarnya di akhirat kita sudah mencium harumnya surga dengan akhlakul karimah putra-putra kita dan amal-amal soleh anak-anak kita. Dan yang lebih membahagiakan lagi hadis kalian apa yang disampaikan beliau Rasulullah SAW yang dikutip dalam kitab Tafsir Sawi juz 4 halaman 132. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala al-jannah al-jannata, sa'ala ahadun an abawaihi wa an zawjatihi wa waladihi." Lalu kami annahum lam yudriku ma adrakta, fa yaqul ya rabbi inni amatu. Ini balahu di bi'ilhatihim ini. Ketika ahli surga memasuki surga semuanya, ada seorang ahli surga menoleh ke kanan ke kiri seperti mencari sesuatu. Ditukar oleh malaikat ribuan si penjaga surga. Wahai hamba Allah, mengapa kamu bingung? Ini surga Allah yang disediakan untuk kamu. Wahai malaikat ribuan, mana bapakku? Mana ibuku? Mana istriku dan mana anak-anakku? Wahai hamba Allah, mereka-mereka tidak sama dengan kamu. Kamu ahli ibadah, kamu ahli sholat berjamaah, kamu ahli baca Al-Quran, ahli berzikir dan bertahajud, tapi mereka tidak. Maka mereka, mata mereka tidak bisa menyusul kamu di surga Allah SWT. Bidai Allah ya Rahman ya Rabbi. Saya salat untuk saya sendiri dan untuk bapakku. Saya bersujud dan bertahajud untuk saya sendiri dan untuk ibuku. Saya baca Al-Quran, berzikir, berdoa untuk saya sendiri dan untuk istriku. Dan saya sedekah beramal jariah untuk fakir miskin dan membantu fakir miskin untuk sendiri dan untuk anak-anakku. Ya Allah, firman Allah. Wahai ribuan, jemput mereka. Ayahnya, ibunya, istrinya dan anak-anaknya dimasukkan ke dalam surga berkumpul dan hamba aku ini Alhamdulillah Alhamdulillah wa ya, itulah janji Allah dengan firman-Nya jannatu adnin yadkhuluna awaman salah wa man salah min abayihim wa azwajihim wa murriyatihim wal malaiku yadkhuluna dahuluna alimin kulli yang artinya yaitu surga adem yang mereka masukkan, yang masuk dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang soleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya dan anak cucunya. Sedang malaikat masuk ke tempat surga mereka dan melalui pintu di mana semua pintu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Maka dari itu, sebagai akhir daripada khutbah kami ini, kita menghadapi tahun ajaran baru bagi anak-anak kita, janganlah kita lekas gembora karena kita sudah melaksanakan syarat janganlah kita sudah merasa puas karena kita telah melaksanakan puasa Ramadan yang haji kepada juga jangan pula kita keburu bangga karena sudah bersodakoh baca Al-Quran sebab bahasa tugas yang lebih berat dan lebih mendasar yaitu mendidik anak-anak kita membimbing putra-putra kita dan menonton warga kita menuju jalan yang diridhoi Allah Allah SWT. Siapa di antara kita sebagai orang tua mengabaikan dan melalaikan didikan anak-anaknya sampai anaknya telah masuk neraka, maka orang tua tersebut akan terseret pula masuk dalam neraka jahanam. Naudzubillah min dzalik. Dan yang lebih ngeri lagi, banyak sekali orang-orang tua membiarkan anaknya masuk dalam sekolah-sekolah Kristen, sekolah-sekolah Buddha, sekolah-sekolah Hindu, dan sekolah-sekolah yang lain akibat kalau nanti anaknya menjadi murtad karena didikan sekolahnya, maka orang tua menjadi kafir naudzubillah min Riba bi riba bima yatawalladu minhu. Riba bil kufri kufrun. Itulah kesimpulan daripada bangun riba bi Maka dari itu kita wajib Wahai saudara-saudara muslimin kalian, masuklah putra-putra Anda dengan sekolah sekolah yang betul-betul menjadi akhlakul karimah, betul-betul mengajarkan akidah Islam ala ahli sholat jamaah. Seperti sekolah sekolah ABU Kalaman, sekolah Rabiul Ulum Walang, sekolah Minu dan sekolah Ma'arif. Insya Allah dan insya Allah putra-putra kita akan menjadi putra yang barokah, bermanfaat bagi agama, orang tua dan bagi masyarakat. Amin. Amin. Jamin bisa'in. Ya hanya sekalian, khutbah Jumat ini kami sampaikan sekali lagi dengan harapan mudah-mudahan anak-anak kita keluarga kita selalu mendapat petunjuk dari Allah taufik serta hidayah Allah dalam senantiasa menyertai kita sehingga kita dan kalau kita mengalami keselamatan dan kebahagiaan dunia sampai akhirat amin ya mujibah sa'ilin inna sal kalam kalam Allah nanti lambang Allah subhanahu wa ta'ala yaqul wa bukawli wa tabul muhtadu wa huwa al-Qur'an bastani lawa wa la'allakum turhamun أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين آمنوا وتنظر من إيمان ألحقنا بهم ذريتهم ومتنا من عمل شيء كل امرئ بما كسب رهين بارك الله بالذين ونفعني وإياكم اللهم ارحم الراحمين اللهم صل وسلم على أَنْ سيدنا محمد رسوله سيد الخلق والبشر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ما التقى بالوتر او بخبر اما بعد فهو مسلمين اتقوا الله تعالى وضلوا فواحش ما ظهر منه وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله من المسيح وصلنا بسيه وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله كنا على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم ارضى الخلفاء الراشدين الذين بدوا بحق الوجهين سعد الكر وعمر وعثمان وعلي وانصار اجمعين وعن التابعين ومن بأمسان الى يوم الدين اللهم أجلى مضى المسلمين وآوي كلمتك إلى يوم الدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم أهلك اليهود والنصارى والكفرة والمشركين اللهم أهلك اليهود والنصارى والقبرة والمشركين اللهم اليهود والنصارى والقبرة والمشركين اللهم آمن في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولاة في من حار التقف اللهم فأمنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن أن لدينا هذا حسن ونعم رب العالمين العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمة ارحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن والإحسان وإيتاء ذي القربى والعشر يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله وذكر الله أكبر